Inilah drama misteri Jalan Singkat Menuju Kaya. sore kaki Tadi siang waktu di angkringan sekolah, waktu aku jajan tuh hmm. kok teman-teman pada bicarain yang namanya kuburan pasar tuh yang kuburan ya. kok pasar. Hmm. Itu maksudnya gimana tuh yang? Oh, ya, nih. Bukan kuburan pasar, maksudnya itu kuburan kalau malam berubah jadi pasar dan sebaliknya kalau menjelang pagi udah ada matahari dia berubah lagi jadi kuburan. Um, emang itu sampai sekarang masih ada yang? Udah lama sekali. Ya udah lama nggak dengar itu. Waktu itu kamu belum lahir. Udah, kita bicara yang lain, oke? Okay? Sekarang, bobo. Tapi cucu takut yang temen ya yang klonin. Ya, yuk. Yuk. aku Ternyata ibu tidak berubah. karo Gusti Allah ya ya wis saiki mbok dewang mbok ya. tahi pak uh, uh. pak tahi pak tolong pak itu nanti celok nombah dukun ya iya iya ketok aku kating lahir no cepet ya pak iya aku gak kuat menaiki pak Aku mah aku mati mesti mati aku. apa meneh to, Pak? Ana ratu siluman, Bunik. Iya, sabar, Bunik. Sabar. Iso sabar to, Bunik. Iya, iya. Aku mesti metu, Bunik. Nek aku metu mati, Bunik. Cepet, Ba, Mbah Ba? Mbah, Mbah turun dong Ba. ba Ba. Ala apa sebengi-bengi kok bengok. Bojoku lahir, Ba? Eh? Bojoku lahir ndak Ba. mbah. Lho ya apa sih? Bojoku Ba? lahir, ba? Sing lahir sapa? Bojoku lahir no, Mbak. Iya, iya, Ayo iya, cepet terus ya, Mbak. Iya, iya, wis wis wis wis. Lah ya, tak kunci. Aduh, aduh. 别打，姐打！哎，有打，打！打，打！哎呦，哎呀，我我我，哎呀，哎呀，我我我，哎呀，我我我，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，不呀，哎哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎 Masih ngopo? Alah, lanang kok atine kiyut. Eh, warga demit karo pimpinannya wedi karo Mbah Dukun. Ayo mlebu. Ayo. Ayo mlebu. Mlebu. Eh, eh, eh. Ya apa sih? Ayo to, Mbah. Ayo, Mbah. Ayo. Oh, jijik ayo. Mas? Mas? Mas, aku kenapa sih? Tolong panggilkan Kiai Sambu dan Barekso. Ini tidak wajar ini. Baik, Mulai sekarang, seluruh warga harus hati-hati. Harus tirakat. Jangan tidur sore. Dan juga jangan tidur di atas, tapi harus tidur di bawah. Di samping itu, jangan jadi pemalas. Bagi yang masih malas, mulailah mendekatkan diri pada Allah. Syukur kalau mau poso Senin Kemis. Dan mulai besok seluruh warga harus menyiapkan kaca kecil dan bawang putih untuk tolak balas. Dan bagi mereka yang belum punya kentongan, buat secepatnya. Agar kalau ada marah bahaya, bisa dipukul sebagai tanda. Kita tidak pernah sampai pelaminan. Tapi kita pernah punya sejarah. Dan aku percaya, Mas adalah lelaki pilihan terbaik yang tak pernah bisa tergantikan. Maka, sumpah setiaku sampai mati dan pintu hatiku kan kukunci. Dan aku bersumpah Aku tidak akan pernah menikah sampai mati, Mas. Yang roh aku dewa ninggu yang guyu. Ayo mesti yang guyu lagi weruh. Apa meneh nek? Bunda. Eh, <laughs> Is. Hmm. Oh, nah, malah. Baru ngapain dah itu? Orang kok tiap malam kerjanya. Hmm. Ini tiap malam. lo kalau ronda tuh gini, ini ditabu itu tuh Kalau ronda tuh ya sering tuh. Dibunyikan kentongannya. Mau gue. Iya, lo kapan saya tuh nggak denger loh, saya keliling-keliling Mana ada suara enggak ada. gue mabuk ya. Ora krungu. ini. Ya ini selalu. Ini pasti dari reksa ini. Kok reksa apa? Reksa dah eh, Segala omongannya enggak ada yang bener. Tahu tak warga negara yang baik itu ya rondo. Melu teko kampung ke nama Betul. Lha iya. Hmm, coba coba gini gini gini tunggu gini saya. Ora mabuk to? Enggak. Enggak wis. Eh, eh, Bicara soal kesaktian Reksa, hmm. jujur lu saya. Nggak ada apa-apanya lu sama saya. Oh iya. Nggak ada iya, apa-apanya. Iya, iya. kalian saksi nggak tahu. Ya toh, nggak ada orang yang tahu. Memang saya nggak sakti. <laughs> Tapi kan Rekso numpak andong. Lah kowe mlaku semampu. Hmm, ini. Nah, itu kan siapa ngomongnya? Bener apa enggak? demit tok numpak andong. Ya nek masuk akal ah. enggak? Nek dipikir demit numpak andong ya enggak mungkin toh. Oh kayak gitu kok terus dipercaya omong-omongannya itu tahayul. Lebih eh, sakti ya durmo gancet toh. Nek dipikir-pikir ya bener ya. Demit tok numpak andong. Iya. Ning bahane mlaku, mabuk meneh. Ini iki minuman bikin mabuk. Ora ora banyu gendeng iki oh. teh, ya toh. Hmm, ini, ini yang yang, yang bagusnya begini. Ya, ya. Jangan suka mabuk. Iya. Oh, ya. ya. Dengar omongannya Durmo Gancet. Ya. Jangan minum minuman yang memabukkan. Ya. mengakrami Tutup 我告诉你。 kemana nih mbak? Katanya bilang tadi malam pulang. Revolusi kapanpun bisa terjadi. Termasuk revolusi tukang beca. <laughs> Makanya teman-teman kita yang tidur itu bangunkan. Itu bangunkan, bangunkan. Bangunkan. Ada apa toh, Bang? saya punya kabar gembira. Hari ini kita pesta pura. Hari ini saya dapat rezeki banyak. Makanya hari ini teman-teman semuanya boleh makan apa saja. Aku yang traktir. Eh, saya kok mendem kayak gimana? sampai iki mesti ya toh. Mendem dengkulmu melocot, aku itu serius. Saya punya duit banyak. Sudah, makan. Woi, kurang apa sih lo kan? Amat loh. Yuk, segoyu. Ya, ya, ini, ini. Nah, tidak usah sungkan-sungkan, makan sebanyak-banyaknya. Tapi, tapi, lagi, pesen lagi, pesen lagi. Sing serius, sing makan serius blak blak blak ngono lho. Boleh ya? Hah? Ibu iya, iya. Bos, boleh? Boleh. Sudah makan Ah, kamu sudah tidak perlu kelilang keliling makan, makan, makan. Ya. Makan sekalian. Mau saya jualan? Ah, jualannya nanti makan dulu. Ayo, ayo, ayo. Makan, ayo. Eh, eh. Eh, makan nasi, makan roti, makan apapun boleh. Pesta tukang becak. oh, iya sekali-kali kan tidak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, sambil kan. Oh. Gede, gede. Oh. Gini lho. Ya, stop. Mangan, mangan ning warung ini ya, anggar ketemu sing jenenge tahu. <laughs> Makanya omah-omah itu. Tenan. Ah, iki ah. Setengah mateng, ah. Wah. Wes nek iki tenan panas iki. Iya. Ayo to, lah blep to. Wow, makan yang banyak. Sekali-kali makan pesta ki yo blep blep blep ini sudah mau habis. Panas, panas. Nah, sudah habis kan. Taruh ya. Sabar. Apa ya? Sabar lah. Wow. Panas. Oh, panas. Makanya sedikit-sedikit. Wow. Pelan. Oh. Tong, ditong. Loh, sudah semuanya? Sudah. Tidak usah mikir sopo sing bayar sekarang saya yang bayar. Siap dihitung ya? ya. Bu, bu, bu. Ayo, eh, rasa duwe wis to, itu apa mau sing dipangan dituk? Rengginang wis 10. Rengginang ya orang nganggo pir ngene wae. Eh, ketannya 8, roti kukusnya 3 sama teh. Kira iki mau. Sese Mas, sese Mas. Yo ngitunge ora ngawur lho. Ora lulus mulane ora. 24.000 Mas, oh, lho kuwi iki akeh lho Mas. Wis lah, wis lah. Eh, eh. Lah masalah 24.000 kuwi sebenarnya sudah menjadi tanggungan saya. Soalnya Ya, iki guyon iki. Weh, ning mirang-mirang ke kancane iya, iya, iya, Ora gojek lho, Mat. Ora gojek lho, Mat. Ini kita sudah pada kenyang semuanya loh ini. Nek serius ki duit. Awang ki meng godhong garing kaya dengkel mlacat. Tapi tadi tuh uang. Iki ora ora gojek kaya ngono kuwi. Oh. Telung mas, telung iya, mas, iya, telung iya, mas. Minyak, minyak, minyak, minyak. Enggak, ngisi-ngisi ya kan. Ya, ya, tapi jangan begitu sama teman sendiri. Kosep, kosep. Biar pulih dulu ya ta. Nah, wes. Gini loh. Saya pusing ora? Ah. Nah, Bapak. Semalam kan saya mau pulang. Heeh. Dicegat wong wedok perempuan cantik hamil muda. Dia pakai daster. Kemudian dia minta diantar ke pasar. Saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf, saya akan merepotkan sanak saudara di sini. Uh, sebentar lagi saya akan punya hajat menantu cucu saya Joko Rambu dengan putri angkatnya Kiai Sambu bernama Sekar Arum. bisa memberkahi kita semuanya. Dan jangan takut menghadapi malam. Dengan hati dan pikiran yang jernih, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan senantiasa dijaga olehnya. Dan kejadian yang menimpa keluarga kita kemarin, jadikanlah pelajaran. Gelap akan dikalahkan dengan terang, api akan dikalahkan dengan air. Kita lawan siluman dan wesa wesa lawan di kota. Kita orang genah pidatamu, kita orang genah itu menyesatkan so pidato macam itu menyesatkan warga nek gelap kuwi layak karo terang api talanya dengan air sudah tahu semua orang sudah tahu dari yang bodoh sama yang pinter sudah tahu semuanya itu akan mengakibatkan orang itu jadi takut so so kamu itu kan ngakunya sakti toh toh sama semua orang ngakunya saksi, tapi kan takut sama setan, sama demit. Apa itu, ha? Mm, mm, oh. Iya, Pak. Dung dung dung pret. Dung dung dung apa? Kamu tuh ngapain? Hah? Satu satu satu. Gua suruh menang ah. Kamu tuh juga antar-antar nyaris so Pret. Yo, ya, kalian. Hah? Iki akibatnya so. Orang pada ngelawan sama saya. Ulahmu tuh.

pada kemana toh? Kok sepi? Sana sepi. Sana sepi. Di sini sepi. Wah, ini pasti ke rumahnya Rekso nih. Tidak salah. Ditakut-takuti Rekso, supaya mereka semua ini mau tidur di rumahnya Rekso. Mang Rekso itu orang yang kesepian. Eh, berhenti. Berhenti dulu. Kamu buru-buru pasti mau ke rumahnya Rekso, toh? Enggak, Kang. Saya ada perlu. Allah, ngaku. Aduh. Mau tidur di rumahnya Rekso, toh? Enggak, Kang. Enggak apa. Ini kamu sedang berhadapan dengan orang sakti, loh. Durmo Gancet jangan lupa. Oke. Setuju? Setuju. Mulai sekarang kamu bilang sama keluarga kamu, sama orang-orang saudara kamu, ya, ngikut sama Durmo Gancet. sekarang sudah mulai jelas. Dah, jelas. Sini Turmo kancet, Turmo kancet sama Rekso ada masalah. Turmo kancet sama Ratu Siluman. Turmo kancet hitam manis. Ratu Siluman putih cantik. Cocok. <laughs> Turmo Gancet dan cantik. Namanya Siluman mau

Loh, ratunya mana? Kok hilang toh? Mas, ratumu mana? Saya sudah cari-cari di sini nggak ada. Kemana? Katanya ratumu kan rindu sama saya. Mas? <laughs> Kamu tidak tahu mana itu ratumu itu juga rindu sama saya. Berget. Udah loh. Mas, mas, ratu kamu mana? Ratu kamu mana? Lah, ntar dulu tak mandek siapa? Hei! Hei! Hei! Mandek dulu! Berita! Tunggu Kang Mas. Mas, berhenti dah. Mas! Mas! Oh, dasar budak kamu! Mas! Berhenti dulu tak, Mas! Ah! Ratu kamu itu mau ketemu aku, tapi malu. Kenapa ibu biarkan si Dermo Ganjar itu masih hidup? Biarkan saja. Nanti juga dia mati. Mas, ratu kamu itu mau ketemu sama aku tapi malu. ketabrak iki. Bu. Sik sik sik sik sik kenal iki. Aku kenal iki. Iki tanggoku iki, Sik Durma Gancet iki. Iki Sik Durma Gancet iki, pemabuke kae. Oh, oh, oh. Wis ayo ayo do ditulung ayo sik ditulung. Wah, abot ya. Eh, sopo? sayang? Ada orang meninggal, Mbak. Saya sakit apa? Enggak tahu kenapa tiba-tiba itu muntah darah, Mbak. Ayo, cepet, cepet, cepet. Oh, ya. Sisa saya, Sam. Mana boy? Buka, buka, buka. Buka, buka. Sabar, Pak. Sabar, Pak. sahabat. Saya tahu ulah siapa ini. Saya bersumpah tidak akan tidur malam sebelum bisa menuntaskan makhluk ini. Dan saudara-saudara, jangan takut menghadapi malam. Iya, iya, Yuk, yuk berangkat yuk. Wis berangkat Ayo, Mas, kakak, Ayo, alon-alon. Alon-alon. Ayo sing ngimbang kuwi sikile piye kuwi? Alon-alon. Alon-alon. Awas iki. Sikile, sikile. Awas, awas. Bah, mau kemana, Bah? Barso? Bah, kemana ya? Eh, bah, Barso, mau kemana, Bah? ¡Listo! Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, hari ini kita akan melaksanakan hajat daripada keluarga Ahmad yang akan menikahkan putrinya yang bernama Lastri dengan saudara Kukuh. Apakah saudara-saudara, terutama saksi, sudah siap semua ini? Siap. Amin. Pengantin sudah mantap? Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saudara kukuh Saya nikahkan saudara dengan Lastri binti Ahmad Dengan mas kawin uang rp rupiah dibayar tunai Saya terima nikahnya Lastri binti Ahmad Dengan mas kawin rp rupiah dibayar tunai Bagaimana saudara-saudara saksi? Apakah pernikahan ini sudah sah? Sah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Masuk, masuk. Oh. In selalu gagal. Bukan gagal. Hanya soal waktu, putriku. Putri hanya ingin mendapatkan Joko Rambu dalam keadaan utuh. Itu saja, Bu. Cinta itu kadang butuh kesabaran. Banyak orang yang gagal bercinta karena kurang sabar. paling lambat besok malam. Lelaki itu sudah harus ada dalam pelukan putri. <laughs> ibu senang kalau putri ibu itu bahagia. Tapi asal kamu tahu, kita terhalang oleh dua tua bangka itu. Rakso dan Sambu. Mereka harus musnah. Tapi percaya sama ibu. Besok malam, ibu akan lebur keduanya. <laughs> Ayo, pasti akal-akalan si tua bangka. Cepat putar arah. Ternyata kamu si tua bangka. Kamu tidak akan bisa menyentuh cucuku. Dendamu akan terbalik oleh nasibmu sendiri. <laughs> Hanya soal waktu si tua bangka botala. Jalan. Golok apa besok? Besok. Oh iya. Udah malam suaranya agak kenceng. Nah, nanti salah pesenan keliru lagi. Ayo. Ah, iya. Beli? Beli? Ya, ya, Pak. Ah, kalau ini biar nggak ngomong aja dengar. 是中央的话，嗯嗯。哎，搞么？pesos。 jangan keluyuran Nek sudah maghrib gini mbok ya di rumah sinau Ngerti arep lagi. Ngerti mbak, anak apa mbok? aman. Napas. Sabar itu kunci awal kemenangan. Putri ibu tak kenal patah cinta. Setelah lelaki pertamaku tewas, maka Joko Rambu sebagai penggantinya. Dan itu harus. Harus. Dan harus. Kamu tahu bagaimana Joko Rambu bisa kamu dapatkan? tarik dia ke alam kita. Ayo nak. Ayo saya. Kalau kalian sudah mantep dan pas pakaian temanten yang akan kalian pakai besok. Ya sudah, kalian boleh istirahat. Iya, Mbak. Eh, tapi kalian kan masih berpuasa, toh? Masih, masih Mbak. Mbak. Oh iya, Bu. Uh, terima kasih sekali atas bantuan Ibu dan semoga semuanya bisa menjadikan berkah. Amin. Dari ini tuh, ini. Kenapa baru sekarang ibu lakukan? Kadang hari tidak bisa dipegang. Kalau salah perhitungan, malah berubah menjadi bencana. Hm. Tapi perhitungan ibu tidak pernah meleset. Malam ini adalah kemenangan. ini saatnya si tua bangka itu dan Kiai Tol membusuk. Hari inilah adalah hari naas kalian. Dan tiba saatnya aku membahagiakan putriku. punya akal, tetapi tidak untuk mengakali. Dan kamu punya kesaktian, tetapi kamu untuk menyakiti. Amin matur nuwun. Amin. Amin matur nuwun nyuwun pamrih. Amin. Bukannya enggak ada jajak. Matur nuwun. tidak akan pernah berhenti sebelum aku menemukan cintaku. Ja! Ja! Ja! Belum. Ja! Kowe iki ngopo turu ning kene? Ja! Eh, eh, eh, eh, ngopo kowe turu kene? Eh, kaget. Wela. Iki kuburan, Cek. Hah? kok saya dadi kuburan. Ayo kok saya, kok sik. Critane iki kepiye? Kok iso turun ning kene ke kepiye? Aku di pasar jualan. Walah, jualan. Aduh. Larisnya nggak karuan nih, Mas. Walah, walah, walah. Duh. Lah kok ini bisa di kuburan? Lah jadi iya, iki iya. kepiye? Nah, ini berarti ya kuburan angker. Wah, sampean ini yo orang kenal. Eh, Jojo, pikulanmu, Jo. Eh, eh, eh, aduh, aduh. Son las que se llevan el ritmo, ¿no es eso? ¡Oh,